Berkenaan dengan sholat jamak dari tarwihat yang tentu makna dasarnya adalah e, istirahat dan pada dasarnya tarwihat adalah nama dan sebutan untuk semua duduk maka semua duduk itu disebut tarwihat karena dengan duduk orang istirahat dari berdiri Kemudian setelah itu e, maka dalam hal ini makna tawihah kemudian disempitkan pada duduk setelah istirahat, setelah capek berdiri, sholat selama empat rakaat. Maka nama duduknya itu tawihah. Nama duduk untuk istirahat setelah itu sendiri kemudian disebut tarbiyah. Ya, ini di sini disebutkan disebut empat okaat itu disebut tarbiyah majaz dengan status ya, majazan karena asli tarbiyah duduknya. Kemudian digeser ke empat rakaat dan dikerjakan maka ini disebut tarbiyah mimba bil majaz. Kemudian setelah itu sholatnya itu sendiri semua rangkaian sholatnya itu sendiri disebut nek tarawih begadang tidak tidur maka dia satu kata ya punya dua makna dan dua makna tersebut bertentangan seperti dengan ya, seperti ba'a bisa menjual bisa membeli Kemudian secara istilah ya, yang disebut dengan tahajud adalah sholat sunnah di malam hari ba'dan naum setelah tidur. Dan ini yang kemudian diadopsi oleh jumhur fuqaha. Ya, jumhur fuqaha mendefinisikan tahajud sebagai sholat sunnah di malam hari setelah tidur ya, dan ini di setiap malam apapun sepanjang tahun tidak khusus dengan bulan jumhur fuqaha berarti ada pendapat di luar jumhur di luar mayoritas yang tidak mempersyaratkan tidur untuk disebut tahajud dan kalau jumhur fuqaha mayoritas ulama fikih mempersyaratkan tidur atau pasca tidur untuk disebut sholat malam yang disebut dengan sebutan tahajud. Oleh karena itu beda antara sholat tarawih dengan tahajud tidak disyaratkan pada naum, tidak disyaratkan pasca tidur dan sholat taraweh itu hanya dikerjakan di malam-malam Ramadan saja. Kemudian disebut witir karena jumlah rakaatnya itu ganjil alias witir dan tidak benar. Kemudian apa eh, yang selanjutnya adalah hukum Para ulama fikih sepakat dianjurkannya sholat tarawih Dianjurkannya salat tarawih. Menurut Hanafiyah dan Hambali dan Hanabila, Hambali dan sebagian Malikiyah status sunnahnya adalah sunnah muakada. Maka kalau sunnah disepakati. Apakah sunnah muakada? Hanabila, Hanabilah itu Hambali dan sebagian Malikiyah mengatakan sunnah muakkadah. Berarti Syafi'iyah itu berpendapat sekedar sunnah saja tanpa ada kata-kata muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Dan sholat tarawih ini sunnah dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan. Dan sholat syiar Islam yang terlihat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat tarawih dan memotivasi untuk mengerjakannya dalam hadis yang ya, sangat populer di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah uh, di antaranya adalah hadis di sejumlah hadis di antaranya adalah sesungguhnya Allah wajibkan siang Ramadan atas kalian dan aku anjurkan qiyam Ramadan atas kalian dijadikan oleh An-Nasa'i demikian juga hadis dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan Rasulullah siapa yang melakukan kiam Ramadan iman waktu sahabat karena iman dan mengharap pahala maka punya dosa-dosanya yang lewat diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang dimaksud dengan kiam Ramadan maka Ramadan adalah sholat tarawih dengan sepakat dengan sepakat para ulama fikih ini maka ini dalil tentang disyariatkan dilaksanakannya sholat tarawih berdasarkan sunnah kauliyah, berdasarkan sabda Nabi. Demikian juga terdapat dalil berupa sunnah fi'liyah perbuatan Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih berjamaah di sebagian malam, namun Nabi tidak merutinkannya. Dan Nabi menjelaskan alasan kenapa tidak rutin yaitu khawatir diwajibkan lalu setelah diwajibkan dan orang-orang malah tidak mampu untuk mengerjakannya dan sholat eh, dan sholat tarawih ini dirutinkan dikerjakan oleh khulafaur rasyidin dan kaum muslimin sejak zaman Umar yang semula sholatnya sendiri-sendiri dan berkelompok-kelompok sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing disatukan eh, dengan satu imam Jadi kemudian diriwayatkan dari Imam Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah beliau bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang sholat tarawih dan apa yang dilakukan oleh Umar maka Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan at-tarawih sunnatun muakkadah sholat tarawih itu sunnah muakkadah dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan walam yatakhawf Umar min tilqa'i nafsihi dan Umar tidak ngarang-ngarang ya. dalam masalah salat tarawih berjamaah satu imam itu Umar tidaklah ngarang-ngarang dari idenya sendiri walam yakun fihi mubtadi'an Umar tidaklah membuat bid'ah dengan salat tarawih berjamaah walam yamur bi ila aslin ladaihi wa ahida min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah Umar memerintahkannya kecuali berdasarkan dalil yang dia miliki yang dia ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakat Umar hada dan Umar telah menganjurkan salat tarawih semacam ini Baca makna sa'ala Ubay bin Ka'bin dan Umar kumpulkan eh, masyarakat ketika itu untuk bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab fasallaha banyak baik dari kalangan muhajirin dan ansar wa maradda alaihi wahidun minha minhum dan tidak ada satupun yang membantah dan menyalahkan bal sa'aduhu wa berjamaah ya. dan sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah itu secara umum lebih utama dibandingkan dengan yang tidak dianjurkan untuk berjamaah ya, itu kaidah lemak fikih sholat sunnah yang berjamaah itu nilainya lebih tinggi daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah dan sholat sunnah itu memiliki tingkatan-tingkatan atau sholat sunnah yang berjamaah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ini urutan syafi'iyah yang paling utama sholat aid. Yang paling utama sholat aid. Kemudian di bawahnya adalah sholat gerhana matahari, di bawahnya sholat gerhana bulan, di bawahnya sholat istisqa, di bawahnya baru sholat tarawih. Kemudian para ulama Syafi'iyah juga mengatakan yang lebih tepat salat rawatib yang mengikuti salat fardu lebih utama daripada salat tarawih. Meskipun salat tarawih dianjurkan dengan berjamaah. Itu lebih afdol salat rawatib daripada salat tarawih. Alasannya karena Nabi saw mengutipkan merutinkan salat rawatib dan tidak merutinkan diri mengerjakan salat tarawih. Kemudian poin selanjutnya adalah sejarah disyaratkannya salat tarawih dan berjamaah dalam salat tarawih. Maka tentu atau sekalian mungkin pernah dengar hadis tentang uh, hadis panjang tentang Nabi salat tarawih berjamaah pagi ini habis subuh Nabi sampaikan sebenarnya saya tahu kalau kalian menunggu-nunggu diriku dan aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir diwajibkan kemudian kalian malah tidak mampu untuk mengerjakannya. Nah sholat uh, eh, sholat Nabi tarawih berjamaah itu cuma ada di hadis tersebut. Tidak kita jumpai hadis yang lain. Tidak ada cerita kemudian Ramadan berikutnya Nabi sholat tarawih besarnya. Oleh karena itu maka dari uh, dari hal ini maka ditangkap disimpulkan bahasanya hadis tersebut menunjukkan bahasanya sholat taraweh tidaklah disyariatkan kecuali di akhir-akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada cerita Ramadan berikutnya Nabi sholat taraweh atau kemudian Ramadan berikutnya sahabat pada tanya ini Nabi taraweh jamaah lagi tidak tidak ada demikian maka ini mengisyaratkan bahasa sholat taraweh berjamaah yang Nabi lakukan bersama para sahabat itu di akhir-akhir hidup beliau. Alasannya karena tidak terdapat riwayat Nabi mengerjakan salat tarawih berjamaah maratan Zaniyah di kali yang kedua. Dan tidak ada sahabat yang bertanya-tanya ini Nabi sholat tarawih lagi berjamaah ataukah tidak. Ya, sedangkan diadakan di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu maka ini kejadian tahun 14 Hijriah dua tahun setelah Umar menjadi khalifah tepatnya adalah Ramadan kedua setelah beliau menjabat sebagai khalifah Ya kemudian poin selanjutnya adalah panggilan atau ajakan untuk mengadakan sholat tarawih. Maka para ulama fikih berpendapat bahwa tidak ada adan dan tidak ada ikomah untuk selain sholat yang fardu. Karena witir, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah dan sholat-sholat yang lain. Namun kita Imam Syafi'i mengatakan rahimallahu taala tidak ada adzan dan iqamah la adzan wa la iqamah li ghairil maktubah. Tidak ada adzan dan iqamah untuk selain salat yang fardu pendapatnya Imam Syafi'i ajaan untuk uh, untuk mengerjakan sholat taraweh itu bukan solu sholat tarawih rokaatin uh, itu dan seterusnya akan tetapi kalau dari Imam Syafi'i seruannya adalah uh, eh, sholat jamiah itu Syafi'i. Dan mereka Syafi'ah bertanya dengan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim bahasanya saat terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terdapat seruan untuk mengumpulkan manusia untuk mengerjakan sholat gerhana dengan ungkapan as-salatu jami'ah. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian uh, eh, Wakisa kemudian dikiaskan dengan sholat gerhana, sholat-sholat yang lain yang disyariatkan dengan berjamaah. Di antaranya sholat tarawih. Di antaranya sholat tarawih. Jadi alasannya adalah kias dengan sholat gerhana. Karena sholat jamiah pada dasarnya adalah untuk sholat gerhana. Maka sholat-sholat yang lain tadi ada sholat id dan sebagainya itu dalilnya dan alasan syafi'iyah adalah kias. Namun syafi'iyah demikian juga Imam Syafi'i semuanya cuma asalatul jamiah pendek demikian. Bukan bacaan yang populer uh, di sebagian masyarakat syafi'iyah di tempat kita dalam ucapan solo sholat tarawih misalnya jamaatan rahimakumullah itu uh, tidak dari Syafi'iyah, tidak dari Imam Syafi'i. Ya, tidak dari Imam Syafi'i, tidak pula dari Syafi'iyah. Karena Syafi'iyah sebagaimana Imam Syafi'i ucapan adalah as-salatu jami'atan Ataukah di sini dijelaskan Waka sholat jamiatan dan dianggap sama dengan sholat asolatu jamiat sholat sholat yang lain dianggap semisal asolat asolat contohnya Halumma ila sholat mari solat Atau asolatu rahimakumullah Mungkin ini oleh syafi'iyah dianggap semisal dengan asolatu jamiatan Asolatu rahimakumullah atau hayya ala sholat e, mari sholat sedangkan Hanabila mengatakan tidak ada seruan untuk sholat tarawih dengan ucapan asalatul jamiah li'annahu muhdasun karena seruan asalatul jamiah untuk sholat tarawih itu hal yang mengada-ada maka dari sini kita jumpai bahasanya ada khilaf antara untuk jami'ah antara Syafi'iyah dengan Hanabila Syafi'iyah menganjurkannya dan Hanabila e, melarangnya dengan mengatakan itu satu hal yang mengada-ada karena salat jamiah khusus hanya untuk gerhana saja tidak boleh dikiaskan dan dilebarkan kepada salat-salat yang lain. Dan dari dua pendapat ini, Wallahu ta'ala alam, pendapat yang tepat adalah pendapat Hanabila. Ya, kemudian berikutnya adalah tentang bilangan rakaat salat tarawih. Tentang hal ini Suyuti Asyafi'i mengatakan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan perintah untuk melaksanakan qiyam Ramadan dan motivasi untuk melakukannya tanpa dikhususkan bilangan tertentu. Walam yathbut tidak ada riwayat yang sahih bahasanya Nabi salat tarawih dengan 20 rakaat. E, beliau cuma e, salat di malam hari satu sholat tanpa disebutkan bilangannya. Kemudian beliau tidak salat tarawih berjamaah di malam yang keempat karena khawatir nanti diwajibkan kemudian kaum muslimin tidak mampu mengerjakannya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah taala mengatakan tidaklah sahih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih dengan 20 rakaat. Ada pun riwayat yang mengatakan kalau Nabi salat tarawih 20 rakaat fawa syadidud dha'fi. maka riwayatnya dhaifnya adalah sangat dhaif. dan waktalafat riwayat dan riwayat tidaklah seragam diker, salat taraweh yang dikerjakan di zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ada dua versi riwayat untuk salat taraweh yang dipakai bilangan taraweh yang dipakai di masa Umar. Ada dua versi riwayat. Riwayat yang pertama versi pertama adalah mengatakan 11 rakaat. Ini diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sangat sahih. Dan versi yang kedua mengatakan itu 23 rakaat 20 dan plus 3 rakaat witir Nah untuk versi 23 ini diperselisihkan Statusnya antar da'if ataukah hasan Sebagian ulama menilai da'if semacam al-albani Dan sebagian lagi menilai riwayat di masa Umar 23 itu derajatnya hasan semacam saya Ibnu Baz rahimahumullah taala. Dan ringkasnya e, namun meskipun riwayat yang kedua itu diperselisihkan namun itu yang jadi pendapat jumhurul fuqaha. Ya, di sini disampaikan dah jumhurul fuqaha mayoritas ulama fikih yaitu madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali serta sebagian Malikiyah menganjurkan untuk salat tarawih 20 rakaat. Ya, berdasarkan riwayat salat tarawih 20 rakaat dan 23 plus witir di masa Umar. Maka itu pendapat jumhur ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali kalau Maliki sebagian Malikiyah, sebagian Malikiyah sholat taraweh itu 36 rakaat. Ini kalau Malikiyah eh, umum ada dua kubu Kubu 23 rakaat Dan kubu 36 rakaat 36 rakaat adalah sholat taraweh di masa Umar bin Abdul Aziz di kota Madinah Yang itu kemudian eh, ketika sebelum jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz itu jadi gubernur kota Madinah Nah, semasa Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah, beliau mengajak penduduk Madinah dan, eh, sehingga Masjid Nabawi itu sholat tarawih dengan bilangan 36 rakaat. Kemudian Imam Malik eh, melestarikan angka ini di satu versi menunjukkan angka ini itu sholat tarawih dengan angka 36 rakaat. Namun perlu diketahui sehingga Imam Malik dalam masalah ini punya tiga pendapat. Ya, pendapat yang masuk sebagaimana jumlah 20 rakaat, kemudian pendapat yang kedua dari Imam Malik adalah 36 rakaat, kemudian pendapat Imam Malik untuk dirinya sendiri itu beliau pilih untuk dirinya sendiri, beliau praktekkan untuk dirinya dan tidak difatwakan 11 rakaat. Ya, maka ringkasnya e, eh, namun dalam hal ini tentu kita jumpai hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidaklah sholat di eh, di Ramadan dan di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Dan hadis yang lain yang mengatakan dari Aisyah juga bahwasanya Nabi e, sholat malam sebanyak 13 rakaat. Maka kesimpulannya 11 rakaat atau 13 rakaat sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menjaga kualitas uh, bacaan panjangnya setelah empat rakaat li'anna al mutawarif anis salaf dengan alasan karena itulah yang dipraktekkan e, dari generasi ke generasi sejak masa salaf dan mereka para ulama salaf terdahulu mereka berdiri lama untuk sholat tarawih dan akhirnya kemudian imam dan makmum pun duduk Maka sebab adanya istirahat setelah empat rakaat itu karena panjangnya berdiri. Adapun ketika sholat tarawih di masyarakat kita ya, itu tidak panjang karena paling panjangnya boleh jadi sholat lain eh, dan itu tidak panjang maka ya, tidak dianjurkan untuk duduk istirahat tidak ada anjuran untuk duduk istirahat ya mau duduk istirahat boleh tidak, tidak mengapa tidak ada anjuran. Yang ada anjuran yang manakala sholatnya panjang-panjang. Nah, tentang masalah kemudian aktivitas saat duduk, maka para ulama madhab Hanafi mengatakan dianjurkan untuk menunggu di antara dua tawi. Wa yakunu qadra tawihah. Nah, berapa lama masa istirahatnya? Kalau kata Hanafi mengatakan sesuai dengan kadar satu tawihah. Tawihah empat rakaat. Jadi istirahatnya panjang berarti ya. Nah, istirahatnya berarti panjang. Sekedar satu tawih. Ya, tawih itu sama dengan empat rakaat yang lama-lama. Itu masa istirahatnya. Wa yusabdil hadil intidal dan masa tunggu ini dimanfaatkan disebut boleh dengan dia, boleh dengan sholat sendiri, sholat sunnah mutlak sendiri, nunggu imam. Karena kadarnya tadi satu tarwihah. Ya. Kalau anggap saja mungkin satu tarwihah kan itu empat rokaat ya, yang panjang ya, anggap saja satu tarwiha itu 20 menit itu misalnya ya, maka kemudian istilahnya juga satu tarwiha itu 20 menit lagi ya panjang maka bisa diam, bisa sholat sendiri, awil kiroah pembaca Quran atau tasbih atau berzikir. Sedangkan ulama madhab hambali mengatakan tidaklah mengapa seandainya tidak ada duduk istirahat di antara dua tarwih dan tidak dianjurkan doa tertentu dan bacaan tertentu jika ada istirahat di ada mewuti karena tidak ada dalil tentang masalah bacaan di antara sela-sela ya, sela-sela antara satu tarwih dengan tarwih berikutnya maka di sini ada penegasan dari beliau-beliau ada tiga tertentu yang dianjurkan eh, sembari menunggu Eh, taweh berikutnya. Kemudian tentang masalah uh, salam uh, paket persalam untuk sholat tarawih. Secara umum ulama fikih berpendapat hendaknya siapa yang sholat tarawih hendaknya mengucapkan salam per dua rakaat. Karena sholat tarawih itu adalah sholat malam kemudian dua rakaat salam, dua rakaat salam berdasarkan hadis tentang sholat malam, salat laili matna matna dalam hadis yang dijadikan oleh Bukhari. Bukan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Demikian juga alasan yang kedua karena sholat tarawih dikerjakan berjamaah. Kalau berjamaah maka menimbang mana yang memberi kemudahan bagi bagi jamaah dan dengan dipotong per dua rakaat maka itu lebih ringan bagi jamaah karena jika takbiratul ihramnya untuk per takbiratul ihram itu panjang maka itu menyusahkan banyak orang kemudian mereka berselisih tentang sholat tarawih namun yang tidak salah per dua rakaat maka akan saya bacakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya. Kalau Malikiyah mengatakan dianjurkan bagi orang yang sholat tarawih untuk salam per dua rakaat. Wayukoh dan makruh hukumnya menunda salam sampai nunggu selesai empat rakaat. Ya, maka Malikiyah mengatakan dianjurkan salat dianjurkan salam per dua rakaat. Seandainya empat rakaat salam hukumnya makruh. Makruh itu tentu artinya tidak haram. Sehingga karena tidak haram ya artinya tidak batal sholatnya. Kalau menurut Malikiyah tidak batal jika Sampai-sampai seandainya seorang itu berniat pada awalnya untuk uh, empat rakaat satu salam uh, salam setelah empat rakaat, maka tetap lebih afdal dia ubah niatnya, dia ubah rencananya dengan salam setelah dua rakaat. Ya, Bahwa Muhammad Maliki mengatakan demikian. Ketika awalnya niatnya mau ah nanti salamnya setelah empat rakaat. Kemudian uh, meskipun niat awalnya demikian dianjurkan untuk tetap eh, untuk mengubah niat dan maksud sehingga pas dua rakaat malah duduk benda salam itu malah ya lebih dianjur ya, maka kalau empat rakaat salam itu kalau di madhab maliki hukumnya makruh ya, kalau perlu diketahui kalau di madhab syafi'i hukumnya haram dan sholatnya ya, tidak sah sebagai sholat uh, uh, sholat tarawih kalau syafi'iyah para ulama pemadam Syafi'i mengatakan ya maka seandainya seorang itu salat tarawih dengan empat rakaat sekali salam lam sehat. sarung ada sarung nggak bapaknya mau sholat Ya Syafi'i mengatakan seandainya seorang itu sholat tarawih eh, empat rakaat baru salam maka sholatnya tidak sah. Fatak dulu maka batal jika itu sengaja dan tahu. Jika karena lupa kemudian jadi empat rakaat maka statusnya menjadi sholat sunnah mutlak. Alasannya karena sholat tarawih itu serupa dengan sholat fardu yaitu diperintahkan untuk berjamaah maka tidak boleh diubah dari apa yang ada dan apa yang ada menurut mereka dua rakaat salam dua rakaat salam sebagaimana ketentuan untuk sholat malam. Dan di sini dikatakan dan kami tidak jumpai adanya komentar ulama ahmadi dalam masalah ini. Ya. Maka kalau empat uh, empat rakaat sekaligus, maka di sini kita jumpai minimal ada dua pendapat. Pendapat Syafi'iyah mengatakan haram, kemudian sholatnya batal. Kemudian Malikiyah mengatakan makruh, sholatnya sah, namun makruh karena menyelisih yang kesimpulannya kita katakan yang terbaik sholat tarawih adalah dua rakaat salam dua rakaat salam di antara alasannya adalah di antara alasannya adalah hujan anil khilaf dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Kalau Anda Aisyah Nabi sholat sebelas rakaat dan empat empat tiga ya secara umum bisa ditangkap kalau itu empat rakaat sekaligus ya, meskipun ini adalah kemungkinan yang kurang kuat menimbang hadis lain dan juga diriatkan oleh Aisyah yang menjelaskan kalau itu dua rakaat salam dua rakaat Kemudian uh, sholat tarawih sambil duduk. Ya disebutkan di madhab Hanafi Siapa yang sholat tarawih sambil duduk Maka itu boleh namun makruh Karena ini khilafun sunnah al-mutawawasah Karena menyelisihi apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin Dari generasi ke generasi Jadi kalau misalnya sholat tarawihnya kita duduk saja Bareng gitu Semesjid itu kalau mata Hanafi boleh namun makruh. Dan para ulama mata Hanafi menegaskan maka hukumnya bagi makmum untuk duduk sholat awal sambil duduk yang kemudian ketika imam mau rukuk dia baru berdiri. Namun salah satu ulama mata Hanafi namanya Ibnu Abidin menilai bahasanya hukumnya haram. Kenapa? Karena itu menampakkan kemalasan dan menyupai orang munafik yang malas sholat. Namun jika bukan karena malas, karena tua atau yang lainnya maka tidak makruh. Kemudian waktu pelaksanaan sholat tarawih Jumhur ulama fikir berpendapat bahwa waktu sholat tarawih adalah sejak dikerjakannya sholat isya dan sebelum witir dan waktunya itu memanjang sampai terbitnya fajar. Ya. Ah, di, uh, di antara alasannya karena itulah praktek sahabat mereka sholat tarawih setelah isya sebelum witir dan karena sholat tarawih itu sunnah yang mengikuti sholat isya maka waktunya adalah sebelum witir seandainya ada orang sholat sebelum Isya. Setelah selesai sholat maghrib namun belum Isya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan sholatnya tidak sah sebagai tarawih. Cuma sah sebagai sholat sunnah ya, mutlak. Dan menjadi sholat nafilah menurut manikia Ya, maka waktunya adalah sejak Isya maka seandainya isya itu dijamak dengan maghrib karena hujan ya maka bisa saja sholat taraweh di waktu maghrib maghrib kemudian isya karena hujan kemudian langsung taraweh Kemudian tentang manakah waktu yang afdal setelah tadi disampaikan waktunya dari isya sampai menjelang subuh. Lalu manakah yang afdal? Dhahaba Hanafiyah wa Syafi'iyah. Kalau Hanafi dan Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengakhirkan salat taraweh sampai sepertiga malam yang terakhir atau separuh malam yang kedua. Ya, jadi kalau Syafi'iyah itu sholat tarawih yang afdal itu yang tengah malam. Nah, itu yang lebih afdal daripada awal malam. Yang mengatakan afdal awal malam itu Hambali. Wadhab al-Hanabilah sedangkan madhab Hambali mengatakan yang sholat tarawih di awal malam itulah yang afdal. Alasannya karena manusia karena kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih di masa Umar radhiyallahu taala anhu di awal malam. Ada pernah orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya akhir al-qiyam, ay tarawih ila akhir lain bagaimanakah kalau sholat tarawih dikerjakan di akhir malam?" Maka Umar bin mengatakan sunnatul muslimin ahabu ilayya. Kebiasaan kaum muslimin yang dari generasi ke generasi sejak zaman Umar itu yang lebih aku sukai. Ya, kalau Syafi'iyah maka yang dan yang tepat di sini adalah eh, pendapat Hanabila berdasarkan alasan yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad. Tapi, namun ingat Syafi'iyah yang lebih afdal salat tarawih akhir malam. Namun Syafi'iyah di tempat kita kayaknya ada tidak mempraktekannya. Kemudian berjamaah dalam salat tarawih Para ulama fikih sepakat yang berjamaah dalam salat tarawih karena itulah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sejak zaman Umar dan itu terus menerus dipraktekkan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Sehingga jumhur ulama fikih berpendapat bahwa salat adalah berjamaah dalam salat tarawih hukumnya dianjurkan. ya, kalau Malikiyah mengatakan dianjurkan sholat tarawih di rumah jika itu tidak mengkosongkan masjid. Dengan alasan hadis, tidaklah kalian sholat di rumah karena sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat yang fardu. Ya, maka e, kalau e, Madhab Maliki menganjurkan untuk di rumah, ya, seperti sholat malam yang dianjurkan untuk di rumah dengan catatan tidak menyebabkan masjidnya kosong. Kalau dan rame-rame bareng-bareng di rumah semua, akhirnya di masjid nggak ada salat tarawih, nah itu tidak boleh. Sedangkan Syafi'iyah menganjurkan e, dianjurkan untuk berjamaah dengan dalam salat tarawih. Dengan alasan adalah praktek eh, adalah e, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya ini berdasarkan hadis Nabi berjamaah dengan para sahabat yang juga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab maka berjamaah lebih afdol dan berdasarkan sunnah Umar maka berjamaah di masjid itulah yang lebih afdol namun seandainya tidak memungkinkan sholat berjamaah ya, maka tetap sholat terawih meskipun sendirian misal orang-orang yang karena tugas tuntutan pekerjaan memungkinkan sholat taraweh berjamaah. Ya, kemudian tentang kodok sholat Taraweh. Jika seorang itu tertinggal sholat Taraweh, lupa karena atau yang lain ketiduran, misalnya maka pendapat Hanafiyah dalam pendapat yang kuat menurut mereka dan Hanabila mengatakan tidak ada kodok sholat tarawih karena dia tidaklah lebih muakat dibandingkan Ba'diyah Maghrib dan Isya Watil kalau terkodok dan sholat-sholat Ba'diyah tersebut tidak dikodok maka demikian juga sholat tarawih Hanafiyah mengatakan seandainya ada yang mengkodok maka statusnya sholat sunnah karena naflan mustahabban maka itu sekedar sholat sunnah bukan terawih karena kodok sholat menurut kodok sholat sunnah menurut Hanafiyah itu khusus untuk kodok itu khusus untuk sholat fardu dan qabliyah fajar Namun ada pendapat yang lain di kalangan Hanafiyah yang mengatakan siapa yang tidak mengerjakan salat tarawih di waktunya maka adalah dia kodok sendirian sebelum datang waktu tarawih berikutnya. Waktu tarawih berikutnya adalah malam selanjutnya. Maka ada satu pendapat di madhab Hanafi yang mensyariatkan untuk kodok Kapan berarti di siang hari? Ya, waktu-waktu duha atau kemudian waktu duhur. Yang penting sebelum malam selanjutnya tiba. Nah, itu kemudian eh, dan tidak dijumpai kalimat tegas dari Malikiyah dan Syafi'iyah dalam masalah ini. Namun Imam Nawawi punya perkataan seandainya orang itu tertinggal sholat sunnah yang ada waktunya, dan sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang ada waktunya. Maka nudiba qada'uhu fil adha. Maka dianjurkan untuk mengkodoknya menurut pendapat yang paling kuat. Nah, kalau mengacu dari perkataan Al-Imam Nawawi di sini, maka bisa kita katakan pendapat beliau dianjurkan kodok termasuk sholat tarawih. Dan itu menurut pendapat yang paling kuat menurut Al-Imam Nawawi. Maka ya sehingga bisa kita katakan kodok, kodok sholat tarawih itu dikatakan oleh Nawawi kemudian sebagian Hanafi dan yang mengatakan tidak disyariatkan kodok sebagian Hanafi dan ini pendapat yang lebih tepat Wallahu a'lam tidak disyariatkan kodok sholat tarawih kemudian masbuk sholat tarawih uh, Hanafiyah mengatakan siapa yang tertinggal sholat taraweh Wakomal imam ilal witir dan imam sudah uh, mau mengerjakan sholat witir maka adalah dia witir bersama imam setelah selesai witir summa sholat mafatahu baru kemudian dia kerjakan yang belum dia kerjakan jadi kalau madhab Hanafi masbuk sholat tarawih sudah ikuti imam ini misalnya sholatnya dua rakaat dua rakaat salam. Ya sudah kemudian dua, eh, ketika itu dia kurang satu rakaat, imam salam ikut salam. Nanti sampai selesai witirnya imam. Nah nanti setelah witirnya imam baru dia kerjakan apa yang belum dia rakaat yang belum dia kerjakan. Jadi waktunya badan witirnya imam. Karena kalau ngejar itu secara teori tidak terkejar. Ya, ngejar secara teori tidak terkejar. Kecuali waktu a'lam kalau misalnya itu di dekat waktu istirahat. Ya, di dekat waktu istirahat Ya, sedangkan Malikiyah mengatakan siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Antakuna mirana ini al akhiratain itu boleh jadi adalah dua rakaat terakhir sebelum istirahat atau dua rakaat pertama sebelum istirahat. Tentu istirahat itu setelah empat rakaat kan? Dua rakaat terakhir eh, atau dua rakaat yang pertama. Maka jika itu dua rakaat yang terakhir, maka adalah dia kodok rakaat yang tertinggal setelah salamnya imam. Berarti saat waktu istirahat, imam istirahat dia tambah satu rakaat. Masa misalnya uh, di tengah-tengah sholat dua rakaat yang terakhir sebelum istirahat dia kentut, dan ke belakang, kemudian balik cuma dapat satu rakaat. Ya nanti imam salam dan dia naik tambah satu rakaat. Wa ikana kana min al-qira'ataini nah Namun jika eh, yang jadi problem tentu dalam manakala masbuknya itu di dua rakaat yang pertama maka oleh Ibnu Qasim dan Imam Malik Anau Laisalim salamahu Walakin yakumu ini Imam Malik mengatakan ya, Dia tidak salam bersama imam Akan tapi begitu imam salam Dia berdiri Nah, ya padahal ketika dia berdiri, imam juga berdiri. Lalu dia temani imam yang berdiri. Dia temani imam yang berdiri. Maka jika imam telah telah satu rakaat, ya, jika imam telah satu rakaat dan ini di dua yang kedua, dan imam telah satu rakaat, maka si masbuk ini kemudian duduk sehingga berarti dua rakaat untuk dia maka dia kemudian duduk tasyahud dan mengucapkan salam begitu kemudian salam kemudian dia nututi imamnya ya, begitu salam dia nututi imamnya di dua rakaat yang terakhir fasallah min huma kemudian tentu cuma dapat satu rakaat bersama imam kemudian imam salam dan itu di dua rakaat yang kedua dan imam salam maka ketika Imam Salam dia qada rakaat yang kedua sendirian di waktu istirahat. Kemudian e, sedangkan di Hanabila Imam Ahmad ditanya tentang orang yang mendapatkan min tawihah dari satu tawihah cuma mendapatkan dua rakaat. kemudian dia tambahkan dua rakaat ya, lagi falam yaradalika maka Imam Ahmad tidak berpendapat demikian seandainya dia tambah lagi ia tatawu'un itu itu sholat sunnah mutlak saja ya, jadi kalau misalnya ini satu tarwihah dua dua rakaat yang pertama dia tidak dapat dapatnya di dua rakaat yang terakhir Ya sudah kata Imam Ahmad. Pas istirahat dia tidak perlu kemudian tambah dua rakaat. Kalau dia tambahkan dua rakaat itu tidak terawih namun tatawu biasa. Itu Imam Ahmad. Ya, maka ya berarti tidak ada tidak ada tidak ada kodok untuk uh, untuk orang ya uh, eh, masuk dalam sholat tarawih. Ya, sudah sholat tarawih cuma ikut imam saja selesai. Imam selesai ya sudah selesai. Ya, yang kurang gitu. Kalau Imam Ahmad, ya, jadi kalau uh, kalau Madhab Maliki eh, mengatakan nanti dilihat itu dua rakaat kedua ataukah dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang kedua sudah salah nambah lagi sendiri pas waktu istirahat. Kalau kemudian di dua rakaat yang pertama, ya, maka dia cuma dapat satu rakaat bersama imam, ya, maka Eh, kemudian imam berdiri ikut berdiri dari rokaat kedua dia iya, nanti kemudian setelah satu rokaat bersama imam dia duduk sendiri kemudian tasyahud kemudian salam dan ngejar imamnya sehingga dapat satu rokaat Nggak iya, dan dapat satu rokaat iya, kemudian setelah imam salam dia nambah lagi satu rokaat lagi itu kalau uh, eh, matanya imam eh, kalau malikiyah demikian Nah kalau madhab Hanafi kodok sholat untuk masbuk itu malah ba'da setelah witirnya imam ya, setelah witirnya imam nah, itu kodok sholat uh, kemudian di kodok itu kalau imam kalau hanafi ya maka kalau bisa kita katakan Hanabilah tidak ada kodok untuk masbuk Malikiyah kodoknya setelah fitir, ya, Kalau Malikiyah tadi caranya Dan Wallahu a'lam ya, Kalau kita menggunakan hadis Mengacu pada hadis Apa yang kalian dapatkan maka sempurnakanlah Apa yang kurang maka uh, ya, Maka apa yang kalian dapatkan kerjakan Apa yang kurang maka adalah kalian sempurnakan Setelah Imam Salam ya kalau pakai mengacu hadis tersebut yang paling mendekati adalah prakteknya adalah pendapat itu Malikiyah. Demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jika ada pertanyaan bisa satu atau maksimal dua pertanyaan. terus nanti tambah sendiri uh, di rumah Oh, dia cuma empat rakaat. Misalnya empat rakaat di masjid, terus pulang, terus ya sudah tidur gitu. Bangun-bangun uh, apa sahur, ya terus sudah selesai gitu. sudah dia sudah sudah terawih Nah, dia dia ya dia Ramadan namun ya, dia tidak ideal idealnya ya sebelas atau dua puluh tiga nah, beribadah itu boleh melakukan ibadah di antara yang satu-satu. Ya karena uh, kalau kaidahnya bahwa alam yang jelas itu bukan satu kesatuan. Ya empat sudah selesai. Terus ini bebas. Bebas itu antum mau baca Quran, mau dikir, mau pijet-pijet, mau kemudian gelita-gelita eh, uh, kalau itu panjang, bebas-bebas saja.